Sekarang kita masuk ke الترغيب في السنة والتحذير من البدعه Dorongan untuk mengikuti sunnah Dan peringatan untuk menjauhi bid'ah Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala وقد أمرنا بالاقتفاء kita diperintahkan untuk iktifa Iktifa itu dari kalimat kofa yang artinya kita apa? Ini apa? Masa tengok Iya. Jadi orang yang ngikutin kemanapun Orang yang diikuti itu selalu buntutin di belakang ke utara, ikut ke utara, selatan ke selatan. Maju, ikut maju terus. Li asarihim pada tapak-tapaknya. Wal ihtida'u dan ambil petunjuk bimanarihim. Manar itu artinya eh, sinyal tanda dari kejauhan bisa dilihat makanya bentuk bangunan yang tinggi sebagai tanda adanya masjid disebut menara jadi sunnah itu sebagai menara hidup oh itu ada masjid jadi itu tanda masjid bukan tanda masjid bau pesing ya kan ada anekdot kalau ingin cari masjid udah pak insya Allah dekat masjidnya <laughs> kok tahu pak Oh, mau kencing na'udzubillah wa hadzarna al muhtasat ya, atau wahudirna ya kita diperingatkan agar tidak mengikuti perkara yang baru karena fa inna kulla muhdasatin bid'ah jadi seluruh perkara agama yang baru tidak dikenal oleh Rasulullah dan sahabat fawwa bid'atun dipastikan itu bid'ah seperti yang dinyatakan oleh banyak ulama. Jadi makanya Imam Ibn Qasir mengatakan fa amma ahlus sunnati wal jamaah ajma'u. Adapun ahlus sunnati wal jamaah sepakat. apa saja yang tidak dipraktekkan pada zaman sahabat maka itu adalah bid'ah karena apa lau kana khairan lasabaquna ilaihi kalau itu baik pasti mereka mendahului kita itu sudah clear wa ukhbirna anha min minadh dhalalat dan telah dikabarkan kepada kita bahwa bid'ah itu termasuk sesat. Ada sebagian orang yang menafsiri makna ba'd eh, makna kul di dalam fa inna kulla bid'atin itu tidak selamanya setiap bahkan kul di situ maknanya ba'd sebagian jadi sebagian bid'ah itu ada yang tidak sesat. Yaitu bid'ah hasanah. Kenapa antum nggak lanjutkan fa inna kulla dhalalatin finnar? Berarti ada sebagian sesat yang tidak di neraka. Iya, gitu. Karena fa inna kulla bid'atin dhalalah, fa inna kulla dhalalatin finnar. Kalau Anda menolak kul kedua, harusnya ditolak juga kul yang pertama. Artinya tidak sebagian. Bahkan setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat di neraka. Kalau dimaknai kul itu sebagian bid'ah eh, ada yang tidak sesat berarti sebagian sesat ada yang tidak di neraka dan itu pasti keluar dari mulut orang dungu kalau enggak pandir kemarin ahmak فقال النبي صلى الله عليه وسلم Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bisunnati kalau orang itu dibolehkan mengadakan sesuatu di dalam tata cara beragama, nggak ada faedah Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati. Ikutilah tata cara beragamaku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan tata cara beragama khulafa'ur rasyidin. Al-Mahdiin yang mendapatkan petunjuk min ba'di Dan bukan hanya itu aja Rasulullah mengungkapkan bahasa wajib kita mengikuti tata cara beragama Rasulullah dan sahabat addu alaiha bin nawajid kikit dengan gigi geraham jadi ibarat antum naik pohon atau niti jembatan karena bahaya bukan hanya sekedar pegang tapi bangun supaya enggak kepleset. Ya, itu Ya. Menunjukkan serius, penting enggak main-main. Takut antum nanti keprosok, Karena jembatannya bahaya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kamu terhadap seluruh perkara-perkara agama yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Lihat. Setiap dan katanya Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam kalau ada ungkapan nas baik Al-Qur'an dan Sunnah berulang kali dengan kalimat kul setiap tanpa ada penguat, pengecualian dan kita tidak pernah temukan Allah atau Rasul mengatakan setiap bid'ah itu sesat kecuali yang ini, yang ini, yang ini. nggak ada. Bahkan Allah dan Rasulnya membiarkan mutlak dan ditafsiri oleh sahabat mutlak. Di antaranya siapa? Ibnu Umar. Beliau mengatakan, Kullu bid'atin dolalah wa in yarahan nasu hasanah setiap bid'ah itu sesat meski dipandang orang sebagian baik Loh, kok lancang anak-anak baru lahir kemarin ilmunya pun sebesar biji sawi kerjaannya pun cengengesan mengatakan bid'ah ini baik, bid'ah ini baik, bid'ah ini baik. Terus yang nggak baik mana? Cek. Semua akhirnya praktek kebid'ahan dalam agama mereka menjadi benar karena justice bid'ah hasanah. Dan kalau kita balik bertanya, yang bid'ah dolalahnya itu mana mas? Eh, Nggak ada. Nanti bid'ah yang yang dolalahnya Pak, bikin patung Yesus itu. <laughs> iya. Astagfirullah. Sejak kapan kesesatan dibela dengan cara yang dungu dan pandir seperti ini dan kita biarkan dan takut kritik. Yang aneh yang takut ustadznya. Takut dituduh wahabi. Ya udah aja lo tahlilan. Udah beres. Taib. Sekarang kita masuk berarti di sini bid'ah ialah segala sesuatu yang diada-ada dalam agama tidak sesuai dengan praktik. Tapong, ya. Jadi di sini Tolong diperhatikan, jangan sampai antum juga kalah argumen. Antum dengan mudah dibantah dikit-dikit nggak ada zaman Rasul bid'ah. Antum jangan juga hanya mengatakan ini nggak ada zaman Rasul bid'ah. Jangan. Nanti antum dibalik sama orang kampungan. Muka lo juga nggak ada zaman Rasul bid'ah dong. Gak ada itu, gak ada contohnya, gak ada dalilnya, gak ada kaidahnya. Harus jelas ya. Kadang tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, tapi ada kaidahnya. Kadang ada dalilnya, tapi tidak ada contohnya. Seperti apa? Puasa su'a. Belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah memberikan dasar. La in baqitu ilal amil qabil la asuman tasi. Kalau umurku masih tersisa tahun depan, aku akan puasa tanggal. Nah. Atau hadirin sekalian, praktek-praktek agama yang didapat dari ijtihad para ulama. Meski secara tekstual secara tekstual eksplisit tidak nampak tetapi dari ijtihad ulama akhirnya nampak ini juga tidak bid'ah yang suka-suka kita itu dikalahkan oleh mereka dengan itu dikit-dikit nggak ada sama Rasul bid'ah bagaimana dengan ijtihad para ulama kan dulu nggak ada bayi tabung nggak ada dulu zakat fitrah pakai beras bid'ah dong Nah, di sini kadangnya kalah kita di sini. Ya. Jadi di sekalian, zakat fitrah pakai beras itu bukan bid'ah. Karena masih ada landasan yaitu berdasarkan istihad kias bahwa sangat mem, sangat memungkinkan untuk adanya istihad sehingga menghasilkan satu hukum meski yang di dalam hadis itu kurma yang di dalam hadis itu kandung, ya karena Allah sendiri mengatakan ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa ulil amri minkum ulil amri minkum di dalam bidang masalah agama adalah ulama' Dan Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar rasul wa ila ulil amri minhum." Dan Rasulullah mengatakan, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrun wa in akhta falahu ajrun." Seorang mujtahid ketika beristihad benar dapat dua pahala, ketika salah satu dapat satu pahala. Ini menunjukkan potensi istihad itu ada terhadap nas-nas yang ada dengan hukum yang baru keluarlah satu kesimpulan dengan cara kias. Tapi tolong dicamkan la kias sama nas tidak ada harganya kias sementara di depannya ada nas. Jadi kias itu hanya bernilai, kias itu hanya bermanfaat ketika dia ada nas. Untuk mengkonfirmasi dengan sesuatu hukum yang sudah ada nasnya, dengan adanya suatu illah. Contoh, zakat fitrah. Pakai apa? beras. Ilahnya apa? Makanan pokok. Dikiaskan apa? Korma. Begitu loh. Ya. Yeah. Oke, sekarang Qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ittabi'u wa la tabtadi'u Ikuti jangan membuat bid'ah faqad kufitum kamu sudah dicukupkan alias hadirin sekalian sejak Rasulullah mendapatkan firman Allah turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina Islam itu sudah cukup gak usah dikurang-kurangin dan sempurna gak usah ditambah-tambahi dengan demikian kewajiban umat itu hanya taslim Makanya kemarin kata Abdu, eh, Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri minallah ya risalah. Risalah datang dari Allah. Wa al rasulil balag. Rasul hanya tugas menyampaikan wa alina taslim wajib bagi kita pasrah. Masya Allah, ini ada ungkapan yang sangat sastrawi, balaghahnya tinggi, singkat tapi padat dari Umar bin Abdul Aziz mohon dicermati yang beliau mengungkapkan bagaimana nilai itiba, iqtida ihtida wa qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, taala kalaman ma'na qif haitsu waqafa al qif berdirilah di dalam beragama ini di mana kaum salaf itu berdiri. Udah. Jangan kita berdiri di tempat lain. Kenapa di Indonesia? Maksudnya kita itu usahakan apapun di dalam sikap beragama diem di mana salafus itu diem, jangan ngomong. Mereka diem kita ngomong, mereka ngomong kita diem. Hebat banget ini. Fa innahum an ilmin waqafu karena diamnya mereka atas dasar ilmu nggak mungkin atas dasar kebodohan wa bibasarin nafidhin dengan pandangan yang tajam kafu mereka menahan nggak bicara itu bukan karena bodoh nggak bicara itu bukan karena lemah tapi nggak bicara karena ada suatu alasan kenapa saya tidak bicara dan alasan itu bukan cemen, alasan bukan main-main. Bibasorin nafid dengan satu basiroh yang sangat tajam. Kenapa salafus soleh tidak bicara istiwa itu istaulah? Kenapa salafus soleh tidak bicara yang turun itu rahmat Allah bukan Allahnya? Kenapa salafus soleh tidak bicara masalah-masalah kaitannya dengan nama-nama Allah bahwa wajah maksudnya adalah rahmat tangan maksudnya adalah kekuatan kenapa mereka nggak bicara kamu bicara wahum ala kasfiha kanu aqwa sebetulnya kalau mereka mau mencari-cari mau merenungkan mau mencoba untuk apa ya istilahnya menganalisa dengan kecerdasan-kecerdasan mereka sehingga membuahkan satu hasil yang uh, apa namanya uh, eh, ramai seperti yang diramaikan oleh ahli filsafat bisa mereka akwal hebat cuma mereka diam tidak membahas wabil fadli law kana fiha ahra kalau berbicara masalah itu merupakan suatu keutamaan, mereka lebih berhak. Alias berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan gaya takwil. Kalau itu keutamaan, mereka lebih patut. Falain kutub, kalau kalian mengatakan hadasa ba'dahum. Perkara-perkara takwil Istiwa ditakwil istaula. Wajah ditakwil dengan nikmat atau rahmat. Ya tangan ditakwil dengan kekuatan. Kalau itu terjadi setelah mereka. Fama ahdatsahu illa man khalafa hadiyahum. Tidaklah terjadi setelah mereka kecuali mereka-mereka yang mengadakan itu menyelisihi petunjuk mereka. Bukan nyocoki. Pasti menyelisihi. Waraghiba an sunnatihim, mereka tidak sun, tidak suka terhadap tata cara agama mereka. Tolong dicamkan rohiba kalau dipasang dengan fi maknanya cinta, rohiba kalau dipasang dengan an maknanya benci. Ini kalimat bahasa Arab yang unik. Satu kalimat bisa maknanya sangat kontras kebalikannya. Makanya di sini perlu mempelajari apa? Balaghah ma'ani bayan badi walaqad wasafu anhu yushfi mereka telah memberikan satu sifat-sifat yang cukup uh, apa namanya memberikan jawaban yang menyembuhkan wa takallamu minhu bima yakfi dan bicara dengan sesuatu yang cukup untuk keagamaan kita keagamaan kita. Fama fauqahum siapa yang ngelompatin lebih tinggi dari mereka fahuwa muhassirun rugi. Jadi Siapa yang menganggap pembahasan mereka itu unggul di atas mereka? Sebetulnya bukan hebat tapi muhassirun rugi. Wa madunahum di bawah mereka juga muqassirun teledor. Laqad qassara anhum qaumun fajabu. Betul. Mereka teledor akhirnya apa? Bersikap jafu apa mananya syafu? Kasar. Gak punya akhlak sama salam. Watajawazuhum akhrun faqalu faqalu. Di antara mereka melampaui batas akhirnya hulu. Wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Sesungguhnya mereka di antara ini dan ini di antara hulu dan tadul yaitu di atas petunjuk yang lurus. Allahu akbar. Ini ungkapan sangat mantap bagus. وقال الإمام أبو عمر الأوزائي إمام أهل الشام dari kalangan tabi'in alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas pegang teguhlah peninggalan-peninggalan salaf meski kamu ditolak oleh banyak orang. Jadi jangan pedulikan. Kenapa? Karena pada akhirnya wa in tuti man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Ya? Kebanyakan mereka itu mengikuti hawa nafsu, kebodohan. Minimal tidak serius beragama. Penuh dengan permainan. Ya. Itu yang terjadi. Ya kalau antum ikutin sesat barang-barang sama mereka. Makanya alaika bi athari man salaf ikuti pegang teguh peninggalan-peninggalan ulama salaf wa in rafadakan nas pasti kalau di zaman Imam Al-Uza'i beliau sudah berbicara seperti ini apalagi di Indonesia kalau Imam Al-Uza'i berbicara ini di Syam satu negeri yang barokah apalagi negeri Ya'jud Ma'jud yaitu Indonesia ya jadi Indonesia itu negerinya ya Ya'jud Ma'jud dan saya nggak ngarang. Karena nenek moyang asli orang Jawa, orang Indonesia itu Tartar. Tartar dan Mongol itu bersaudara anaknya Yunan. Yunan itu adiknya Ya'jud Ma'jud. Berarti kita itu ponakannya Ya'jud Ma'jud. Oh lebih susah. Ngeyel. ولقد صرفنا في هذا ال... ولقد صرفنا في هذا ال... ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا telah saya buat banyak perumpamaan untuk meneguhkan kebenaran kepada manusia. Tapi kebanyakan manusia itu apa? Jadalah, ngeyel. Ngeyel. Dan ini ayat lebih banyak didominasi orang ajam mobil khusus turunan cut, Ma'jud. Ngeyel. Apa aja Cenggot Jenggot diayeli. Haramnya musik diayeli. Rokok apalagi. Waduh, Masya Allah. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال waspadalah terhadap pemikiran-pemikiran tokoh maksudnya rijal di sini tokoh sesat wa in zakhrafuhu laka bil qaul meski dihiasi dengan satu pendapat statement yang nampak ilmiah. Dan itu biasa watak daripada bid'ah subhat diargumentasiin dengan suatu argumen yang nampak ilmiah masuk akal. <clears throat> ya. Contoh selamatan didalihkan dengan sodakoh kan indah masuk sih sedekah dilarang Datang ngumpul di tempat orang kematian, dalilnya menghibur. Keluarga yang sedang sedih. Iya coba lihat, semua diargumentasiin dengan argumen yang nampak ilmiah. Dan perlu diketahui ujian di dalam beragama di mana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Yamani di dalam kitab Al-Qaid fi tashihil aqaid kenapa kebenaran itu tidak dibikin oleh Allah dan Rasulnya kamblang tanpa berfikir dan Allah juga tidak membuat kebatilan dengan kamblang tanpa berfikir agar manusia untuk menuju kebenaran butuh istihad perjuangan lah kalau sekarang kebenaran dibikin gamblang, nggak ada orang sesat. Gampang kok mencerna kebenaran. Dan kalau kebatilan itu dibikin tidak ada subhatnya gamblang, nggak ada orang yang sekarang kecebur ke dalam kesesatan. Disinilah yang disebut dengan apa? Subhat. Sehingga nampak kadang-kadang subhat itu orang yang kena subhat kebenaran itu kalah. Kebenaran itu lemah. Itu. Ya. Bagi orang yang kena subhat. <clears throat> Contoh dia mengatakan siapa bilang dikir antara e, eh, rekaat itu terawih itu bid'ah? Apa salahnya? Saya sedang istirahat membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salah enggak? Enggak. Sedang saya istirahat tarawih baca Al-Qur'an, salah enggak? Enggak. Nah, kan mulai. Iya ya. Hmm, ya. Akhirnya dibikinkan video. Wajib menonton. Oh bagi yang mengatakan dikir anta terawih itu bid'ah oh wajib siapa yang mewajibkan loh itu nggak urusin ana lagi kasih argumen musik dan pertama kali ulama sunnah yang kepleset di dalam masalah musik itu Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa musik itu halal alasannya kias tapi anehnya Ibnu Hazm itu paling nggak mau kias tapi ketika ini mengkiaskan kalau kita mendengarkan suara burung yang merdu aja boleh. Bahkan ada sebagian burung suaranya lebih merdu daripada musik. Kenapa musik nggak boleh? Loh. Jadi suara musik dikiaskan dengan suara bu burung. Akhirnya musik itu halal. Anehnya dari Zalian Ibnu Hazm kehilangan keseimbangan ketika dia mengatakan ini bahwa ada satu kaidah la sama anas tidak ada kias sementara masih ada nas bahkan di dalam kaidahnya Ibnu Hazm nggak ada kias dalam agama aneh nggak ada kias bukan tidak ada kias sementara ada nas tidak ada kias sama sekali Sementara nas-nas tentang haramnya musik seambrek. Di antaranya hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, "Sayakunu fi ummati aqwamun yastahilu al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azif" akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khomer, musik. Nas. Akhirnya dan kalimat dihalalkan berarti aslinya apa Pak? Nggak mungkin ada ungkapan dihalalkan kalau aslinya nggak haram. Kalau halal kenapa Rasulullah mengatakan kalimat yastahilun menghalalkan. Dan betul Masya Allah eh, menghalalkan itu bukan dia kemana-mana mengatakan ini halal, ini halal. Enggak. Dia bisa kafir. Artinya menganggap itu halal buktinya dipraktekkan dilakukan dengan terbuka tanpa merasa dosa tanpa merasa berdosa sekarang orang pakai sutra tanpa merasa berdosa mereka pakai emas tanpa merasa berdosa mereka menikmati musik dan bahkan sekarang ini zina terbuka tanpa merasa dosa terang-terangan di online itu maknanya yastahilluna al-hirra wal harid wal khamra wal ma'a ma'azif hmm. gimana yang lebih lucu lagi ada ustadz ada tokoh yang mengatakan maulid nabi itu boleh sunnah Maulid Nabi itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa Pak? Ulang tahun Nabi. Coba Rasulullah ulang tahun. Astagfirullah. Kira-kira antum nyadar nggak? Rasulullah diulang tahun nih. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umur. Every birthday do you rawahul Bukhari. Eh. nah, real loh. Ini kita kita jangan sampai lagi-lagi dikecoh dengan bahasa Arab bid'ah hasanah yang nggak tahu terjemahnya. Ketika kita terjemahkan itu kontradiktif. Bid'ah sesat hasanah baik. Ini sama juga. Apapun argumen Anda yang Anda sampaikan, Rasul pernah nggak ulang tahun? Tidak. Abu Bakar pernah nggak mengulang tahun Rasulullah setelah wafatnya? Tidak. Umar tidak, Abu Um Aba Utsman tidak, Ali tidak. Bahkan ribuan sahabat tidak pernah. A'immatul madhab empat tidak pernah. Malah ulang tahunnya Rasulullah alias murid Nabi itu baru terjadi pada abad keempat atau ketiga keempat. Itu dan itu yang pertama kali menggulirkan adalah khalifah-khalifah atau pemimpin penguasa Bani Fatimiyah yang terkenal dengan syiahnya yang ekstrim yang memang mereka itu punya perayaan banyak perayaan hari lahir Rasulullah perayaan hari lahir Fatimah perayaan hari lahir Khadijah perayaan hari lahir Husain Hasan dirayakan semua ditiru oleh Bani Mudaffar di dalam ahli sunnah dan di masyarakat dan disosialkan kemudian dibela sekarang. Pak, kita simpel aja begini, kesimpel. Kalau itu baik, kenapa Jibril tidak memberitahu? Sementara Rasulullah sholat pakai sandal yang di bawah sandal aja ada najisnya. Jibril datang memberitahu. Pertanyaan simpel. Mana yang lebih kolosal, lebih penting, lebih mendasar? Najis di bawah sandal dengan maulid Nabi yang dilakukan kolosal tiap tahun. Mana yang lebih eh, apa namanya butuh penjelasan? Maulid. Loh gitu loh. Masa perkara maulid yang begitu besar Jibril diem, Allah juga diem. Sementara najis kecil di bawah sandal tegur loh gitu loh nah ini ada argumen yang lebih mantap lagi terakhir ini habis ini kita tutup وقال محمد ابن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة Muhammad ibnu Abdurrahman al-Adrumi mengatakan ini ulama yang hidup pada saat terjadi fitnah khuluqil Quran ini khalqil Quran yaitu Quran itu makhluk di hadapan orang yang berbicara bid'ah yaitu mengatakan Al-Quran itu makhluk ini kalau kita jelaskan khusus satu pertemuan gak cukup kenapa pernyataan Al-Quran itu makhluk menjadi sesuatu yang besar Bahkan siapa yang mengatakan itu difonis ahli sunnah kafir. Mungkin kita nggak ketemu alasannya apa sih masanya signifikannya. Quran makhluk. Nah, kan gitu. Sama orang yang nggak ngerti Selamat Natal, apa masalahnya? Cuma dua kalimat, Selamat Natal Selesai Itu, orang dungu itu nggak ngerti kalau itu berat selamat Natal ini kiranya ringan طيب wada'an nasu ilaiha dan dia mengajak kepada bid'ah tersebut ulama tersebut al-adrumi mengatakan hal alimahar Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman Ali perkara yang kamu sampaikan itu diketahui enggak oleh Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali aulam ya'lamuha atau mereka nggak tahu. Itu simple. Makanya antum kalau berdebat dengan ahli bid'ah untuk memangkas kebid'ahannya, antum pakai teori ini. Rasulullah tahu nggak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahlilan? Nah, itu. Kelenger kok mereka yakin kalau mereka menjawab ya tahu tanggal berapa Rasulullah tahlilan di mana acara itu tahlilan diadakan loh ini kan kita mengungkap fakta ketika kita itu bicara masalah fakta sejarah kan apa Rasul tahlilan kemudian kapan Tuh, tuh. Terus siapa yang melakukan? Mengapa tahlilan dilakukan? Bagaimana tahlilan itu dilakukan? Lima ini wajib dijawab bagi orang yang ingin bicara masalah fakta. Lihat gitu. Apa tahlilan? Siapa yang tahlilan? Rasulullah. Mengapa? Eh, kapan Rasulullah tahlilan? Mengapa Rasulullah tanya? Oh ya karena Abu Bakar mati <laughs> umpamanya. Atau Fulan mati, atau Khadijah mati. Terus bagaimana tata carilan, tata cara tahlilannya? Oh ya Rasulullah kalau tahlilan itu satu hari malam satu, dua, tiga, tujuh, empat puluh. Terus makanannya, bacaannya. Enggak ada. Kalau perintah jelas sholat, ayo kita ukur sholat. Siapa yang pertama kali mengajarkan sholat? Rasulullah. Mengapa Rasulullah sholat? Karena diperintah Allah ayatnya bla bla bla. Loh, enak. Iya. Kapan Rasulullah pertama kali mendapatkan perintah sholat? Nah, tahun ke hijrah loh kan enak bagaimana tata cara sholat dijelasin dari takbiratul ikhram sampai salam ayo penjelasan tahlilan anda ah, enggak ono itu loh itu ngeyel Qala kalau dia mengatakan qala lam ya'lamuha mereka nggak tahu Subhanallah hebat banget kamu tahu mereka nggak tahu oh keren Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali nggak tahu bahwa tahlilan itu sunnah itu kalau tahlilan. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak tahu. Kalau mau itu sunnah. Kamu tahu. Berarti di sini ada sunnah susulan. <laughs> Nyusul setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wafat. Ya, kalau ada sunnah susulan, terus yang ngasih wahyu kamu siapa? <laughs> Subhanallah. Lah kalau sudah nanti itu sunnah kan harus ada pahalanya yang janjiin surganya siapa? <laughs> Itu kamu nanti jamin orang yang mengamalkan maulid eh, tahlilan sekian banyak surga ini di mana kamu letakkan? Loh, kamu sendiri aja surganya belum jelas. Mau menjamin surga orang yang tahlilan sekian ribu. kelengar nggak sampai? lo itu loh. Ah, sekarang qala rojul fa ini aqul qad alimuha eh ya tahu sih gitu. kan jadi nggak tahu tadi kelenger dia ah nggak nggak nggak nggak jadi nggak jadi tahu tahu tahu tahu tahu tahu tahu ah, tahu tahu Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali tahu tahlilan itu sunnah maulid itu sunnah tahu tapi kenapa mereka nggak menyampaikan Hmm. Ini pertanyaan. Kenapa mereka nggak bicara? Nah, ini ada masalah berarti. Ada sesuatu yang diketahui oleh Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi nggak nyampe ke kita. Itu. Nah, gimana ceritanya kamu ini? Uh, sebetulnya begini, Ah, Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu mungkin untuk menyampaikan tapi diam. Gitu. Lu kenapa kamu gak diam? Nah, mereka memungkinkan untuk diam pada untuk ngomong. Terus kemudian diam. Diamnya itu pasti masalah. Kenapa kamu ngomong? itu. Kenapa kamu nggak diem bersama diemnya Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu wala yad'u nas ilaihi am lam yas'uhum bal wasi'ahum. Jadi sebetulnya Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu memungkinkan bicara. Tapi diem karena ada suatu masalah. Lah kenapa kamu nggak diem aja sama Rasulullah Abu Bakar Umar? Akhirnya sang khalifah tersebut, kenapa kamu nggak diem bersama diemnya mereka? Selesai. KO itu ahli bid'ah. Gak bisa jawab. Harusnya kita diem bersama diemnya para sahabat. Kita ngomong bersama ngomongnya para sahabat. Wahagada ma lam yasa'u ma Rasulullah wa ashabu wa tabi'in Begitulah orang yang tidak bisa diam terhadap apa-apa yang Rasulullah sahabat itu diam dan diamnya itu pasti adanya suatu maslahat pasti adanya suatu hal-hal yang memang dipertimbangkan wal a'immatu min ba'dihim warrasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifa wa qira'ati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wassa'allahu alaih kalau memang begitu orang ini selamanya tidak akan diberikan oleh Allah kecukupan karena dia tidak merasa cukup dengan apa yang Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali mencukupkan diri dengan ajaran tersebut titik dan akhirul kalam begini simple kalau kamu sekarang menganggap Berbagai macam bid'ah ini kamu anggap baik. Sementara Abu Bakar eh, Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali tidak mengajarkan, tidak mempraktekkan, pasti alternatifnya salah satu di antara lima. Maulid, tahlilan dan sepadannya bid'ah ini. Ini baik, tapi Rasulullah nggak ngerti kalau itu baik. Iya kan? Mungkin nggak itu? Ada kebaikan yang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak tahu. Ada? Nggak mungkin. Jawaban yang kedua, tahu sih tahu mas. Tapi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali males tahlil. Ya, males. Iya. Males tahlilan. Subhanallah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali malas mengamalkan kebaikan. Kamu yang semangat, hebat banget. Oh tahu sih tahu, malas enggak. Eh, Abu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali benci kebaikan itu. Oh lebih jelek lagi. Sebetulnya baik, tahlilan itu baik, maulid itu baik, bid'ah bid'ah itu baik. Cuma Rasulullah nggak suka kebaikan itu. Lebih parah. Satu, dua, tiga nggak. Terakhir, Rasulullah nggak sempet tahlilan. Nah, itu. itu juga nggak mungkin. Kalau pertama nggak mungkin, kedua, ketiga, keempat nggak mungkin maka Rasulullah tidak pernah melakukan tahlilan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Maulid dan yang lainnya bid'ah-bid'ah lain yang diklaim hasanah karena memang nggak ada syariatnya selesai karena prinsip agama am lahum syuraka syara'unahum min ad-din ma lam ya'zam apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan Allah. Sehingga man amila amalan lais alaihi amruna fawaraddun dan wa man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun ditolak. Seperti itu keadaan kita di dalam beragama. Wallahu a'lam bishawab. Sekira cukup, enggak ada tanya jawab nanti pagi aja eh, hanya jawabnya karena uh, sudah jam 21 atau dua aja antum sama ono ya oh iya iya iya gimana yang segera aja dulu iya bagaimana Eh, mereka itu melakukan amalan, mereka juga katanya mengatakan dengan dalil. Contohnya ketika menabur bunga, mereka berdalil bahwasanya Rasulullah pernah apa e, menaruh dua pelepah korma lalu ditancapkan di kuburan dua orang e, apa yang e, dia itu dengan tujuan diringankan siksanya. Begitu Ustaz. Oke, selesai. Kini, Pak. Inilah namanya syubhat. Makanya tadi saya katakan kebenaran itu tidak dibikin gamblang mudah dicerna. Begitu juga kebatilan. Supaya kita berpikir. Tapi pertama peletakan pelepah kurma itu khusus. Karena mengenali siksa kubur dan memberikan syafaat itu hanya khusus Rasulullah. Itu satu dan mayit tersebut mendapatkan peringanan siksa kubur bukan karena pelepah kurma tapi syafaat Rasulullah yang lamanya ditandai sampai pelepah kurma itu kering itu ini ini kan nggak banyak yang ngeh jadi mayit ini diringankan siksanya bukan karena pelepah kurma tapi syafaat Rasul ya enggak saya tanya sama antum, ini diringankan karena pelepah kurmanya atau syafaat Rasul? Syafaat Rasulullah yang ditandai sampai kapan? Sampai pelepah kurma kering. Kalau sekarang Pak, mayit itu diringankan siksa kubur semata-mata kan adanya satu pohon, nggak usah takut-takut mati. Nanti antum mati kubur kasih aja bambu kanan kiri sama pohon kurma, sama apa ini lagi pohon pisang, sama mangga. Alhamdulillah, malaikat nggak bakal mendekat, Keren. Apalagi pohon kurma banyak, tancepin aja nggak usah pelepah, kurmanya aja pohon utuh. Oh, masya Allah. Insya Allah dengan cara seperti ini mbah saya beres. Itu meskipun mbah saya ini dosanya banyak, ahli maksiat termasuk bapak saya beres gak akan disiksa kubur karena anak sudah siapkan 10 pohon kurma eh, bukan pelepah kalau pelepah mah kurang mantep pohon hidup terus <laughs> duh ini kan begitu kalau ngaji akal sehat Nah kemudian ini dikiaskan dengan sesuatu yang aneh juga. Apa? Bunga melati. Lu ketemunya di mana? Padahal tradisi menabur bunga itu tradisi orang Kristen. Diadop di Islam dikiaskan pelopak kurma nggak nyambung. Apa hubungannya? Mau ini bunga melati dengan pelopak kurma. Itu. Nah ini loh Pak. Nah untuk menjelaskan seperti ini memang dibutuhkan argumen yang dalam yang itu ngaji kalau nggak ngaji apalagi cuma denger-denger YouTube ya subhat terus antum ngajinya di madrasah YouTube ya toh wal madrasah ya wal Facebook ya ngaji itu yang majelis ilmu sehingga kita itu tahu argumennya detail-detailnya itu oke okay? Nah, terakhir Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Afanana mau izin tanya uh, Sejarah ajaran sunnah masuk ke Indonesia itu kapan Ustaz? Iya, silakan. Sejarah ajaran sunnah atau salaf soleh masuk ke Indonesia itu kapan Ustaz? Terus ya. sama fenomena kemarin kan yang baru-baru ini kan ada rambut Rasulullah Rambut Rasulullah yang, di, yang dibawa oleh seorang tokoh Apakah kita wajib percaya pak enggak Ustaz? Yang pertama tadi apa, Masa? Sejarah maklukan. Oh, tadi uh, eh, dakwah eh, salaf ahli sunnah itu datang lebih dulu daripada tasawuf. Bahkan datang sejak Umar bin Abdul Aziz mengirim utusan dai untuk mengajarkan kepada Raja Indrawarman yaitu raja kedua dari Raja Sriwijaya yang disebut dengan Maharaja itu itulah nah di era berikutnya dibawa oleh para pedagang dai-dai Arab seperti macam Sunan Ampel, Sunan Bunang, Syekh Maulana Malik Ibrahim dan dan dai-dai sebelumnya lebih dahulu ya karena Sunan Bonang itu setelah saya mengadakan penelitian terhadap buku-bukunya dia itu berpemikiran ahli sunnah wal jamaah akidah yang dikembangkan akidah ahli sunnah wal jamaah tuh Terus kemudian yang kedua soal masalah fenomena peninggalan bekas bekas tubuh Rasulullah. Kita tidak ingkari bahwa hal-hal yang terkait dengan tubuh Rasulullah itu mulia. Tapi lebih mulia kita merawat peninggalan sunnah Rasul daripada rambut Rasul. Tapi kenapa kita itu lebih heboh nenteng kemana-mana rambut Rasul bukan sunnah Rasul. Dan perlu diketahui peninggalan-peninggalan tubuh Rasulullah, peninggalan-peninggalan Eh, apa ya alat-alat kehidupan Rasulullah dari mulai pakaian, surban hampir semuanya sudah punah. Cincin Rasulullah sudah hilang. Mimbar Rasulullah sudah kebakar. Baju Rasulullah SAW sudah tidak ada. Surban Rasulullah SAW sudah punah. Kalau seandainya ada klaim masih sisa, entah itu seban Rasul, sandar Rasul termasuk apa? Rambut Rasulullah SAW, kata Syekh Nasruddin Al-Albani, kebanyakan sudah dipalsukan untuk mengeruk keuntungan dunia, seperti hadis-hadis Rasulullah dipalsukan untuk mengeruk keuntungan dunia. Contoh aja, muncul hadis palsu, Al-Batinjanu da'u dawa'un min kulli adwiyah terong adalah obat dari segala obat dimunculkan untuk melariskan buah dari eh, terong keuntungan dunia hubbul watan minal iman cinta negeri adalah bagian daripada keimanan adalah politik ya an-nadhafatu minal iman juga politik ya politik oleh karena itu Eh, kita tidak perlu menyibukkan itu. Jadi kalau seandainya ada pun, udah anggaplah keberadaan itu biasa. Buktinya Abu Bakar tidak pernah heboh dengan rambut Rasulullah padahal melihat tiap hari. Megang tiap hari. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga tidak pernah heboh Padahal jelas. Ya. Ini nggak jelas heboh. Nah, itu loh. Kan aneh. Dan anehnya tidak heboh terhadap sunnah. Jelas-jelas kalau peninggalan itu kita tabarruk mendapatkan pahala dicintai Rasulullah dan itu lebih berkah dan mulia yaitu apa tabarruk dengan peninggalan sunnah Rasulullah daripada rambut Rasulullah syariat Rasulullah daripada rambut Rasulullah itu yang lebih jelas bagaimana kalau kita bawa kemana-mana Rasul daripada nenteng kemana-mana rambut Rasul sekarang apa signifikan manfaatnya ke umat surganya kebaikannya kalau dia masih terberlimang dengan berbagai macam kemaksiatan, kebid'ahan, apa manfaatnya itu rambut? Mas, bawa rambut Rasulullah ke tengah perjudian, manfaat. Tapi bawa sunnah Rasulullah ke tengah perjudian, manfaat enggak? Untuk apa mereka sekarang bergelimang dengan kemaksiatan, bergelimang dengan kebid'ahan? Harga rambut Rasulullah. Enggak ada ngaruh. Enggak ada ngaruh yang memberikan pengaruh signifikan, memberikan pengaruh keberkahan yang nyata adalah apa?